Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat keberkahan dari Allah taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama-sama di majelis yang disebutkan dalam hadis Nabi itu sebagai salah satu taman surga bukan sebagai salah satu tapi sebagai taman-taman surga. Makanya disebutkan dalam hadis itu Allah kan memiliki banyak malaikat Bapak Ibu. Dan masing-masing malaikat itu punya tugas sendiri-sendiri. Meskipun tugas inti mereka adalah bertasbih. Nah, di antara malaikat-malaikat Allah itu ada malaikat yang nggak punya tugas apapun, tugasnya itu cuma mencari-cari majelis ilmu. Nah, ketika mereka sudah mendapati majelis ilmu itu, mereka langsung saling panggil memanggil mengatakan ta'alau ila cikum. Ayo ini loh tempat yang kita cari-cari begitu. Nah, ketika mereka sudah menemukan majelis ilmu itu, mereka langsung ngerubung ya, tumpuk-tumpuk sampai ke langit begitu Bapak Ibu. Nah, intinya pada hadis itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan Ida ra'aitum riyadul jannati farta'u. Kalau kalian itu mendapatkan riyadul jannah ya. Jamak kata rawdoh taman-taman surga, maka merumputlah di situ, diamlah di situ, ngopilah di situ, maksud begitu. Jadi bukan di warkop aja gitu. Nah, berarti intinya majelis ilmi itu adalah taman surga. Maka sebagaimana Allah Ta'ala memudahkan kita pagi hari ini berkumpul di taman surga dunia Bapak Ibu mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Pagi hari ini kita membahas tentang kurban ya. Memang kurban itu tinggal berapa hari? satu bulan sudah siap nih, Alhamdulillah <clears throat> iya jadi pagi hari ini uh, Bapak Ibu sekalian kita akan bahas tentang udhiyah tadi Ustaz Ibrahim menyampaikan tauhid tapi sebelumnya Pak Rozi tadi malam itu ada surat anu dari takmir katanya disuruh masalah kurban wah ini generasi korban paling gitu ya tapi insya Allah korban semua lah Ya, jadi uh, definisi udhiyah Bapak Ibu, al-udhiyah ya itu jamaknya adhiyah. Hiya ma yudbahu min bahimatil an'am. Adalah apa-apa binatang yang disembelih dari binatang ternak, yaitu al-ibil apa ibil unta, wal bakor sapi, wal ghanam, ya, dan kambing. Jadi ini untuk akikah, untuk udhiyah, untuk hadiyu itu adalah ini. Tidak boleh kemudian akikah misalnya pakai ayam, pakai kelinci gitu. Jadi semuanya adalah dari bahimatul an'am dan bahimatul an'am itu khusus unta, sapi sama kam <clears throat> kambing. <clears throat> Apa dalilnya? Dalilnya itu banyak sekali ya. Jadi ada dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dari ijma' para ulama. Tapi cukuplah kalau itu Quran sama hadis Bapak Ibu karena ijma' itu juga berasal daripada Quran dan dan hadis. Jadi dalil pertama surat Al-Kautsar Allah berfirman fasalli li rabbika wanhar maka sholatlah untuk robmu dan menyembelihlah nah kata wanhar inilah perintah untuk menyembelih maksudnya sebagaimana kita diperintahkan sholat hanya untuk Allah Ta'ala maka kita menyembelih pun itu harus hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala makanya diantara permintaan setan kalau orang itu pingin agar hajatnya dikabulkan oleh setan orang itu disuruh syirik ya disuruh syirik apakah minta ke setan apakah menyembeli untuk setan gitu karena menyembeli ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala kemudian dalil berikutnya adalah surat Al-Hajj ayat 34 Allah taala berfirman walikulli ummatin ja'alna mansakan ini mansakan kurus ala ma razaqahum min bahimatil an'am walikulli ummah dan bagi masing-masing umat mansakan mansakan itu penyembelihan dari kata nusuk inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin walikulli ummatin dan bagi tiap-tiap umat kata Allah ja'alna mansakan kami tetapkan kami jadikan adanya mansak atau penyembelihan untuk apa? Lihat kurus mallahi agar mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan disyariatkannya syariat korban ini adalah agar zikir untuk menegakkan, untuk meninggikan zikrullah, lihat kurus kurusmallah agar mereka menyebut nama Allah ala ma razaqahum mim bahimacil an'am atas binatang ternak yang dirizkikan kepada mereka. Ini dua dalil dari Al-Quran. Sementara dari hadis Bapak Ibu Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yudhi beliau biasa berkorban ya berudhiyah ini amlahain dengan dua kambing gibas amlahain amlahain itu warnanya putih belang hitam jadi eh, warnanya putih tapi kakinya hitam wajahnya hitam kemudian perutnya juga warna hitam hitam itu yang disebut dengan kambingnya atau dombanya Nabi. Coba jenengan cari di Google domba Nabi lah memang bagus-bagus begitu dan mahal. ya. Jadi Nabi saw. Alaihi Wasallam kata Anas karena yudhi ini amlahain. Beliau biasa berkorban dengan dua kambing kibas. Amlahain itu warnanya apa tadi? Putih tapi belang hitam akrona ini yang bertanduk Bapak Ibu wa yad'u rijlahu ala safhatihima kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya kaki beliau pada leher kambing itu wa yadbahuhuma biyadihi kemudian beliau menyembelihnya sendiri dengan tangan beliau. Jadi memang yang afdol itu Bapak Ibu ketika kita berkorban itu kita sembeli sendiri. Ya. Kalau kita nggak menyembeli sendiri, paling tidak kita menghadiri proses penyembelihannya. Kemudian dari nafi, ya dari nafi, oh ya, kalau kita menyewa jagal biasanya ya untuk sapi, Pangapunten rata-rata yang mudah-mudahan di sini ndak. Rata-rata jagal itu kan ndak sholat Bapak Ibu. Nah, karena ndak sholat ya otomatis kita tahu sendiri hukumnya dikhawatirkan kalau dikatakan mereka kafir kan berarti sembeliannya tidak sah. Makanya kalau nyembeli itu biar takmir aja yang menyembeli, adapun kalau untuk etet-etet nggak apa-apa mereka. Ya, jadi kalau nyembeli itu takmir setelah mereka jeglang sapinya baru bismillah Ustadz Ibrahim atau Ustadz Rozi atau siapalah yang menyembelih nah baru mereka itu yang mengeksekusi begitu kemudian dari Nafi berkata anna ibnu Umar radhiyallahu anhuma sesungguhnya ibnu Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu memberitahunya memberitahu apa? Dia mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadbahu wa yanhar menyembelih dan menggorok sama ya bil musola di tanah lapang di tempat sholat. Jadi yang afdol itu kita menyembelih binatang kurban itu adalah di tempat sholat kita Bapak Ibu itu yang afdol andaikan tidak begitu tidak apa-apa kemudian dari Aisyah berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bishin akran beliau memerintahkan kambing kibas yang bertanduk ya jadi kambing beliau bergibas apa kibas dan ber bertanduk. Jadi dari tadi kan disebutkan bertanduk. Jadi seakan-akan afdolnya itu memiliki tan tanduk. Berarti kambing jantan, ya. Kalau kambing betina ada tanduknya betul. Dalam ada ya. Oh iya, tak kira pegang bertanduk. Seperti jenggot kan, jenggot kan laki-laki dok. Iya. Jadi bika bishin akran dengan kambing gibas yang bertanduk ya fi sawadin. Jadi dia tuh berjalan dalam warna hitam. Maksudnya kaki-kakinya berwarna hitam. Wa yabruku fi sawadin. Yabruku itu ketika deprok, tahu deprok nggih? Itu juga dalam warna hitam. Maksudnya bagian perutnya itu berwarna hitam wayan fi sawadin dan melihat pada hitam maksudnya daerah kepalanya matanya itu berwarna hitam. Ini disebut kambingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fautiyabihi liyudohiyabih. Maka kambing itu pun didatangkan. Jadi ini kambing permintaan Nabi seperti itu. Ya. Jadi bertanduk kemudian apa tadi warnanya putih berbelang hitam. Hitamnya di mana? Pada area mata, pada kaki-kakinya, kemudian pada mana? Punggungnya atau pada perutnya? Pada perutnya. Kambing pun didatangkan untuk beliau sembelih. Faqalalaha kemudian Nabi berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah tu halumil mudiyah." Hei Aisyah, mana goloknya? Ini mana goloknya? Sumakala kemudian Aisyah mendatangkan goloknya, mungkin dilihat kok kurang tajam, Nabi bilang ishadiha bihajar. Ini tajamkan dulu pakai ba, batu. alat maka Aisyah pun menajamkan golok tadi thumma akhodah kemudian diambil sama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhodal kabsha terus Nabi pun ngambil kambingnya fa kemudian beliau apakan beliau tidurkan thumma dzabahahu kemudian beliau sembelih. Sebelum menyembelih, nah menyembelih kan menghadap mana Bapak Ibu menghadap kib kiblat. Beliau berdoa bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Bismillah ya Allah. Alhamdulillah matur nuwun nggih jazakumullah khairan. Allahumma ya Allah, bismillah dulu, Allahumma ya Allah taqabbal min Muhammad. Terimalah dari Muhammad Muhammad wa ali Muhammad, keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad dan dari umatnya Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru kemudian beliau sem sembelih. Nggih. <clears throat> Hadis berikutnya tentang udhiyah juga Bapak Ibu dari Jabir bin Abdullah berkata syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adha bil musalla. Aku ikut serta bersama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Idul Adha di tempat sholat musola itu tanah lapang. Jadi memang untuk Idul Adha dan Idul Fitri Bapak Ibu selama tidak ada uzur hujan, banjir dan segala macam, maka petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dilakukan di dalam rumah. Dilakukan di mana? Kita dulu di lapangan. Bismillah. Falamma qadha khutbatahu ketika Nabi sudah selesai berkhutbah Bapak Ibu nazala mim mimbarihi beliau turun dari mimbarnya wa utiya bikabshin kemudian didatangkan kambing kibas yang beliau minta tadi fadzabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau sembelih sendiri nggih dan pastikan ketika panjenengan nyembeli itu Bapak Ibu gamannya goloknya itu super-super ta, tajam karena kalau sudah digunakan untuk nyembeli tiga kali itu biasanya agak ketul kasihan binatangnya nggih Kemudian beliau berdoa Bismillah harus Bismillah Wallahu Akbar beda dengan tadi Bismillah Wallahu Akbar Hada anni ya Allah ini dariku Wa amman lam yudohi min ummati Dan dari siapapun umatku yang belum menyem, menyembelih Nah berarti di sini boleh tidak jenengan berkorban untuk orang lain Bapak Ibu? Boleh Nah, makanya eh, ini enggak pembahasan kita nggak usah biar nggak meluber meluber enggak maksudnya kan karena kan khilaf bapak ibu antara ulama kalau ada orang beramal soleh untuk orang lain misalnya aku berzikir nanti pahalanya untuk Ustadz Ibrahim aku baca Quran pahalanya tahdiahkan Ustadz Ibrahim nah, ini khilaf diantara ula, ulama Nggih. tapi itu pembahasan lain di tempat lain insyaallah pembahasannya Kemudian tentang ijma ya ijma Ibnu Qudamah rahimahullah berkata ajma al muslimun ala masyru'iyatil udhiyah kaum muslimin sepakat bahwa udhiyah itu di disyariatkan jadi ijma itu kesepakatan kaum muslimin Bapak Ibu disebut kesepakatan itu ketika tidak ada seorang pun yang menyalahi itu namanya ij, ijma dan ijma ini pasti berdasarkan dalil qala Allah qala Rasul itu ij, ijma jadi tidak ada khilaf di antara ulama tentang keutamaan udhiyah jadi rata-rata hadis yang berbicara tentang keutamaan korban itu rata-rata tidak sahih rata-rata tidak tidak sahih <clears throat> Ada yang berbunyi barang siapa yang memiliki kelapangan tapi nggak berkorban maka jangan mendekati musola tempat sholat kami. Nah ini juga diperselisihkan ke sohihannya. Kemudian katanya eh, pada setiap tetesan darah itu nanti ada ampunan segala macam itu juga tidak tidak sahih. Jadi rata-rata hadis dalam keutamaan korban ini tidak tidak sahih. Okay. Kemudian hukumnya Bapak Ibu Hukum udhiyah ini para ulama berbeda pendapat Ada yang mengatakan sunnah muakkadah Ada yang mengatakan wajib Ya tapi mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah Tapi Imam Ahmad beliau pernah ditanya Ya kalau misalnya ada orang dia belum berakikah Terus bertepatan dengan Idul Adha. Mendahulukan yang mana? Bila jawab yang mana Bapak Ibu? Bila mengutamakan apa? Bila mengatakan dahulukan aki akikoh ya dahulukan akikoh karena akikoh lebih penting meskipun sama-sama tidak wajib atau bisa dikatakan wajib tapi bagi yang mampu begitu Bapak Ibu. Kemudian syarat-syarat udhiyah pertama hendaknya binatang ternak Nah, yang dinamakan binatang ternak itu adalah unta, sapi sama kambing. Kambing itu ada dua jenis, ada maiz ya. Maiz ini yang berambut ya, kemudian adoan, doan doan ini yang ber apa? Doan itu yang domba Bapak Ibu, ya, yang berbulu tebal itu. Kemudian tahunya ya untuk tahunya kalau onta itu harus genap berumur lima tahun. Kalau kambing, eh kalau sapi harus sempurna umur dua dua tahun untuk maiz ini kambing yang berambut kayak etawa kambing kacangan itu baru boleh atau baru koel atau poel itu setelah umur satu satu tahun tapi kalau domba itu enam bulan sudah koel bapak jadi pastikan Kadang-kadang kalau kita tidak beli, eh, kalau kita beli dan tidak memastikan itu yang penting gede tapi belum kowel. Nah kata penjual itu lo gede tapi masih belum balik gitu kan tidak boleh tidak sah harus balik. Kadang-kadang balik tapi kok cacingan ya tidak boleh juga. Makanya yang ketiga ini binatang kurban, binatang hadiu, binatang kok itu sama harus sempurna tidak ada cacatnya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda arbaun la tajuzu fil adohi empat binatang yang tidak boleh digunakan udhiyah al ul bayinu awaruha yang jelas-jelas buta pokoknya cacat matanya apakah buta apakah mendolo apakah kemudian tidak buta tapi kayak dajal gitu matanya jadi nggak hitam tapi abu-abu gitu loh ya kayak anggur begitu itu awar kero nah, itu tidak boleh wal maridatul bayinu maraduha yang jelas penyakitan ya jelas penyakitan apa aja itu apakah gatelan apakah apa ya kembung Kemudian wal arja wal arja ul bayinu dulquha. Al arja itu yang pincang. Kemudian wal kasiro kasiratu sangat kurus ya. Dalam riwayat lain wal ajfa yang sangat kurus allati la tungqi yang tidak ada dagingnya. Ini dihindari Bapak Ibu. Nah, yang paling afdol apa? Yang paling afdol itu ya sebagaimana ketika panjenengan Jumatan disebutkan dalam hadis Bapak Ibu bahwa tiap hari Jumat itu kan para malaikat kan berdiri pada pintu-pintu mas masjid ya. Jenengan melihat enggak pada hari Jumat? Enggak melihat. Saya lo melihat. Melihat sampean maksudnya. Bismillah. Jadi ini hadis ini wajib kita imani ya. Meskipun kita tidak tahu ya namanya iman itu dengan berita Quran hadis kita sami'na wa atau nah cuma sayangnya ya meskipun kita sudah tahu itu tapi teko ya khotib naik mimbar dia teko oleh apa kan gitu kan ngono kepengen masuk surga surga yang baik jadi gini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tiap hari Jumat itu para malaikat berdiri pada pintu-pintu masjid. Dia mencatat siapa yang datang pertama, kemudian yang pertama. Nah, kan urutannya kan disebutkan. Pertama kan menyem, apa, mempersembahkan unta kan, baru kemudian sah, sapi, baru kemudian kambing. Nah, urut-urutan seperti itu. Jadi kalau ada orang yang bertanya mana yang paling afdol korban apa? maka yang nomor satu adalah um, unta baru kemudian sapi baru kemudian kambing begitu bapak ibu nah kemudian itu untuk jenis binatangnya tapi kalau untuk yang paling afdol dari masing-masing binatang tadi semakin bagus, semakin mahal itu semakin afdol. Gitu. <clears throat> Terus bagaimana kalau kambingnya itu atau dombanya atau sapinya itu dikebiri itu aib apa ndak nah rupanya bukan dikatakan di sini la baksa bil udhiyati bil khasi ndak apa-apa berudhiyah dengan binatang yang dikebiri ya biasanya kan dikebiri biar tambah gemuk gitu kan kucing pada dia punya kucing ndak dikebiri gemuk-gemuk gitu sumo nanti dikebiri juga itu makanya besar jadi berdasarkan hadis Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ida arada an yudhhiya ketika beliau ingin berkorban ishtara kabsyaini azimain beliau membeli dua ekor kambing yang besar Samina ini yang gemuk ya dua-duanya besar dua-duanya gemuk akrona ini bertanduk amlaha ini apa amlaha ini yang tadi warnanya putih belang hitam kemudian mauju aini ya mauju aini ini rupanya diambil buah dakarnya ya dikebiri nah itu Nabi melakukan itu berarti ini bukan termasuk bukan termasuk cacat kecuali kalau misalkan sisian ya burungnya bukan burungnya telurnya itu mulai lahir itu baru cacat bahasa kita mungkin apa sanglir ya Ustaz ya nah tapi kalau dikebiri enggak fadzabaha ahadahuma an ummatihi kemudian beliau menyembelih salah satunya untuk umat beliau ya jadi yang satu itu disembelih untuk umat beliau yang bersyahadat tauhid Kemudian yang berikutnya itu untuk beliau dan keluarga beli beliau. Jadi masya Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu bapak ibu ada di antara umat-umat beliau itu mungkin yang pengen korban tapi tidak bisa itu sudah beliau wakili gitu. Okay. Jadi yang namanya satu ekor kambing, satu ekor eh bukan satu ekor sapi. Jadi yang patungan sapi, patungan onta itu sudah mewakili untuk dia dan seluruh anggota keluarganya. Dikatakan di sini tujziul udhiyatul wahidatu minal ghanam. Jadi satu udhiyah kambing itu mewakili anir rojul laki-laki wa ahli baitihi dan seluruh keluarganya walau kasuru meskipun banyak misalkan dia satu-satu keluarga itu satu kakak itu seratus anggota misalnya ya itu satu ekor kambing sudah mewakili bapak ibu cukup untuk semua nah gimana kalau misalkan pingin istrinya korban sendiri anaknya korban sendiri tidak apa-apa lebih bagus gitu kan tapi kalau misalkan tidak ada maka satu itu sudah cukup mewakili semua semuanya. Makanya kemudian si istri nggak usah bilang lo aku lo gak tahu korban, ul oh, tahu nih kita akun ndak itu sudah include masuk ke suaminya. Oke. Nah, tadi dalilnya adalah Aisyah yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta kambing dengan tipe apa tadi? Dia yang apa? Yang besar bertanduk, kemudian amlah, ya kan kemudian didatangkan terus Nabi bilang mana goloknya nah setelah itu kan beliau menyembeli doanya Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad ya Allah terimalah dari Muhammad wa ali Muhammad keluarga Muhammad wa min ummati Muhammad dan dari umat Muhammad Imam Al-Khattabi rahimahullah ketika menafsirkan hadis ini Bapak Ibu beliau mengatakan dalilun ini adalah dalil ala anna syatal wahidah bahwa satu kambing tujuziu itu cukup ya sah mewakili anir rajul seseorang wa ahlihi dan keluarganya wa in kathuru meskipun mereka banyak wa ruwiya an abi hurairah dan diriwayatkan dari Abu Hurairah wa bni Umar dan Ibnu Umar annahuma kana yaf'alani dzalika bahwa mereka berdua biasa melakukan itu. Okay. Kemudian dalil berikutnya dari Atta bin Yasar dia berkata Sa'altu Aba Ayyub al-Ansori Aku bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansori Kaifa kanatid dhahaya fikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Bagaimana dulu ya korban di antara kalian pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka Abu Ayyub Al Ansori menjawab atau bin Yasarnya tabiin bapak ibu tabiin itu adalah orang Islam yang berjumpa sahabat tapi tidak pernah berjumpa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berjumpa Nabi Muslim namanya sah sahabat maka Abu Ayyub Al Ansori menjawab karena rojulu fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang laki-laki ya seorang laki-laki pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu dia itu menyembeli dia berkorban dengan satu ekor kambing untuk dia wa an ahli baitihi dan untuk seluruh keluarganya fayakuluna wa yut'imun kemudian mereka makan dan mereka memberi memberikan Begitu Pak. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa yajuzu dan boleh an yudhhiya bisyati jika seseorang itu berudhiyah kambing, satu ekor kambing an ahlil bait untuk seluruh penghuni rumahnya. Ya, jadi untuk dia sahibul manzil untuk dia wanisaihi istri-istrinya wa auladihi anak-anaknya wa man ma'ahum dan siapapun yang bersama mereka mungkin kadang-kadang kan ada eh, ada mungkin ada pembantunya atau mungkin ada budaknya atau mungkin termasuk di situ mungkin anak angkat anak mupu itu masuk di situ Kama kana sahabatu yaf'alun sebagaimana dahulu para sahabat melakukan. Jadi intinya Bapak Ibu satu ekor kambing itu mewakili satu keluar keluarga lo berarti kalau patungan sapi tidak masuk masuk juga Bapak Ibu ya karena itu juga sama di sini. Kemudian cara menyembelih udhiyah. Kalau unta gimana? Pernah Bapak Ibu nyembelih unta? onta dengan berdiri kalau yang lainnya insya Allah kita sudah tahu ya cuma dipentingkan tadi Bapak Ibu adab-adab menyembeli jadi pertama adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah itu mewajibkan ihsan, berbuat baik pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah kalau kalian membunuh maka bunuhlah dengan baik maksudnya kalau kita berperang membunuh orang-orang kafir itu bunuh biasa jangan digunting kupingnya disik dipatek ilati digunting kemudian dimutilasi tidak boleh yaitu tidak boleh itu menyiksa hukumnya dosa kecuali untuk kisos jadi kalau dia melakukan itu kepada muslimin baru dibalas seperti itu tidak apa-apa sebagai bentuk ki kisos tapi kalau ndak ndak faahsinul qitlah maka bunuhlah dengan baik wa idza dzabhtum faahsinul dzibha dan kalau kalian menyembelih maka sembelilah dengan baik wal yuhidda ahadukum syafratahu hendaknya seseorang dari kalian itu menajamkan goloknya jadi dipastikan tajamnya wal yurih dzabihatahu dan hendaknya mempernyaman sembelihannya. Maksudnya kalau kita sedang menyembeli saudaranya, jangan dia itu ngelok nangkono gitu. Kan bau darahnya Bapak Ibu nggih. Jadi dijauhkan, jangan melihat, jangan bau. Ya meskipun binatang ya dia punya perasaan kan, waduh aku ambu. Jadi kadang-kadang ada orang itu mungkin ketika ada nyembel itu dia merasakan kantung juga seperti itu gitu loh. Nah, sebagai bentuk adab kita ya yang diperintahkan oleh Islam Bapak Ibu seperti itu adabnya. Jadi semakin apa? Semakin uh, dipertajam goloknya kemudian jauhkan. Jangan sampai dia mencium darah, jangan sampai dia melihat saudaranya disembelih. <clears throat> Nah, kemudian berkorban untuk mayit. Berkorban untuk mayit itu boleh, ya sama dengan bersodako untuk mayit. Panjenengan pernah enggak Bapak Ibu melihat masjid tapi nama orang? Rata-rata kalau dari Saudi itu kan ya baik masjid, baik mungkin sumur itu kan atas nama orang. Berarti di sini ini itu mungkin anaknya membangun masjid untuk bapaknya. Jadi untuk bapaknya baik masih hidup atau sudah meninggal dunia, untuk ibunya, untuk bibinya, untuk saudaranya. Seperti itu pula yang menggali apa sumur. Nah, jadi hukum berkorban untuk mayit itu selama dia muslim itu sampai sama dengan bersodako untuk dia. Ya, sama dengan dia bersodako untuk untuk dia. Jadi boleh tetapi tetap memang yang paling utama, misalkan saya berkorban, itu harus saya mewakili saya dan keluarga saya, bukan saya tidak korban tapi untuk mbah saya. Ya. Jadi lebih diutamakan yang hidup. Ya, lebih diutamakan untuk yang hidup dan e, jangan diutamakan kecuali yang dulu berwasiat. Kalau nggak berwasiat nggak perlu lebih utama yang hidup. Kalau misalkan yang hidup sudah baru kemudian pingin aku pingin berkorban untuk bapak ibuku karena dia sudah korban untuk tahun ini bukan tahun kemarin ya kan tiap tahun kan korban itu. Nah, maka tidak menjadi masalah. Kalau sampean sudah korban tahun ini, kemudian ingin berkorban atau untuk ibunya yang sudah meninggal, untuk bapaknya selama muslim, maka itu juga tidak masalah. Namanya bersodakoh untuk mereka. Kemudian yang mesti dihindari Bapak Ibu, ini juga khilaf di ulama ya. Cuma hadisnya ber, berbunyi begini. Idza ra'aitum hilaladil hijjah. Kalau kalian itu melihat bulan Dzulhijjah. Jadi kita sudah yakin besok itu adalah satu Dzul Dzulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhiyah. Dan seseorang dari kalian ingin berkorban fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi hendaknya dia menahan jadi nggak ngambil rambutnya nggak ngambil kukunya rambut itu rambut dia ya rambut kepala rambut ketiak rambut-rambut yang lain jadi kalau ini pendapat pertama ya kalau kita itu mau berkorban maka sampai disembelihnya tanggal 10 itu kita tidak boleh potong kuku, kita tidak boleh potong rambut, ya kita tidak boleh untuk cukur-cukur ya biasanya kan mencukur apa kumis mencukur bulu kemaluan mencukur bulu ketiak nah kalau kita mau berkorban itu tuh dihindari ada pendapat seperti itu ya maknanya seperti itu dalam riwayat yang lain idza dakhalal ashru kalau sepuluh pertama sudah masuk wa indahu udhiyah dan dia memiliki binatang yang mau dikorbankan Yuri duan yudhhiya, dia ingin menyembelihnya, fala ya'khudanna sya'ran, maka janganlah mengambil rambut wala yulqimanna dan jangan potong potong kuku. Jadi pendapat pertama yang mayoritas ulama itu adalah pemiliknya. Jadi ini khusus untuk panjenengan yang mau berkorban. Apakah ikut juga anak istrinya tidak? Rupanya cukup kepala keluarganya saja. Ada pendapat kedua, oh itu tidak begitu maknanya. Yang tidak boleh diambil itu adalah kuku sama rambutnya binatang ternaknya. Nah ada yang mengatakan oh itu loh kita nggak ada kebiasaan kita kambing yang mau apa yang mau dikorbankan itu kemudian di laundry dhisik, di nang salon DC Kecuali kalau salon kucing, salon anjing kan ada nih. Tapi kambing ada tak, sapi kan nggak ada ya. Nggak ada jadi jarang. Jadi terus ada pendapat yang mengatakan itu khusus untuk orang-orang yang ihram, ya. Ya, silakan dipilihlah jenengan mau milih yang mana. Tapi kalau mayoritas ulama itu adalah pendapat yang pertama. Jadi yang tidak boleh mengambil itu adalah rambut pemiliknya, bukan rambut kambingnya atau sapinya, begitu. Jadi ya, ini khilaf di antara ulama ya khilaf di ulama nggak perlu diperdebatkan karena ini masalah ijtihad Cuma ada yang memahami seperti itu, ada yang memahami seperti ini begitu. Kemudian waktu menyembeli Bapak Ibu, waktu menyembeli dari Jundub bin Sufyan al-Bajali berkata, "Duhaina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam udhiyatan dzata yaum." Jadi pada suatu hari kami itu berudhiyah bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami itu menyembeli bareng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faida unasun rupanya ada orang-orang qad dzabahu dohayahum mereka itu sudah menyembeli binatang korbannya qabla sholati sebelum sholat idul adha falam mansorofa ketika selesai salam Ra'ahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka ya annahum qad dzabahu qabla shalah. Jadi Nabi itu tahu bisa melihat sendiri bisa diberitahu bahwa mereka itu sudah menyembelih sebelum salat. Maka beliau mengatakan man dhabaha qabla sholati falyadbah makanaha ukhra Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Hendaknya menyembelih kambing yang lain Diganti karena itu bukan kur korban ya. Kalau sodakoh monggo Makan-makan monggo tapi gak termasuk kur korban Wa man kana lam yadbah hatta solaina Barang siapa yang belum nyembelih Sampai kita selesai sholat Fal yadbah alas millah Silakan dia menyembelih atas nama Allah subhanahu wa ta'ala wa taala. Jadi waktu menyembelih itu sejak setelah sholat Idul Adha. Makanya perbedaan sholat Idul Adha dengan Idul Fitri Bapak Ibu. Idul Fitri itu kan agak siang. Ya, lebih siang. Jadi kita disunahkan itu sebelum berangkat itu makan-makan dulu. Makan kurma, makan kol, enggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk Idul Adha ini disegerakan dengan waktu syuruk tiba nang sholato Gak disunahkan sarapan dulu, baru sarapan itu setelah menyembelih, nah itu dimakan di situ. Nah makanya kalau bareng-bareng menyembelih itu disunahkan untuk panitia itu khusus ada kambing ya punya siapa lah pokoknya lo lah di pangan panitia ndak apa-apa tetap korban namanya memang panitia bukan manusia ta misalnya gitu kan nah itu dimakan dulu jadi disembeli dulu, baru kemudian dicecel-cecel, dimasak dulu, nanti kemudian dimakan dulu untuk sarapan bareng-bareng gitu kan? <laughs> Nggih. kan setahun pisang, kapan lagi? Gak tiap hari ya, ya lo. Nggih. <laughs> Sapi kelamaan. <laughs> Tapi kelamaan. tapi kan nunggu banyak orang. bisa jaga itu kan jarak sarapan dulu. Ya apa enggak? Ini gak dikasih sarapan gak melaku. Kayak sepeda motor gitu gak bensinnya gak jalan. Kalau kambingan supaya kan bisa. Ya, insya Allah begitu. Uh, kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zabaha qabla sholati fa inna ma li nafsihi." barang siapa menyembeli sebelum sholat id ya dia menyembeli untuk dirinya gitu wa man dzabaha ba'da sholati barang siapa yang menyembeli setelah sholat id faqad tamma nusukuhu maka sudah benar nusuknya ya sembelihannya wa asoba sunnatal muslimin dan dia sudah menjalankan sunnahnya kaum muslimin jadi waktu menyembelihnya itu sejak setel, selesai sholat idul adha sampai hari tasrik yang ketiga ba'da asar sebelum maghrib itu waktunya Bapak Ibu ya itu waktu menyem menyembelih amma intihau waktu dzabhi ya adapun selesainya waktu menyembelih ini dikatakan ya juzu dzabhu fil laili wan nahar nyembelih itu siang malam boleh panjenengan menyembelih malam monggo menyembelih siang monggo begitu pula yang namanya hadiyu hadi itu kan yang disembelih jamaah haji bapak ibu ketika tanggal 10 itu namanya hadiyu nah bagi yang tidak mampu ya mungkin kecopetan atau apa barangnya hilang sehingga nggak bisa beli maka dengan puasa tiga hari di sana dan tujuh hari ketika pulang ya di negerinya begitu jadi siang malam boleh dan hari-harinya itu adalah hari Idul Adha setelah sholat, kemudian tiga hari setelahnya. Watantahi bihuru bishames habis waktu nyembeli itu dengan terbenamnya matahari minal yaumi thalith asyar pada tanggal 13 ba'dal id setelah Idul Adha berarti pada hari tasyrik yang terakhir. Terus bagaimana kalau kemudian anu apa nggak sempet mau nyembeli tiba tiba sudah habis waktunya nah ini idafata waktu udhiyah kalau waktu udhiyah sudah habis walam yatamakan minadzabah dan belum sempat menyem menyembeli fahal yaqdiha ba'da waktiha boleh tidak diqadha setelah waktunya habis ya Ya, ini kata Asy-Syaikh Ibnu Al-Utsaimin was-shawab yang benar annahu idza fatal waqt kalau waktunya sudah habis fa in kana ta'khiruhu an amdin kalau dia menundanya enggak nyembeli-nyembeli itu karena sengaja fa innal qada'a la yanfa'uhu maka dikodok pun enggak berguna nggih wa amma in kana an nisyanin tapi kalau lupa au jahlin atau tidak ngerti au infalatatil bahima atau binatang ternyaknya ini hilang pergi gitu kan berot baru balik tanggal 15 nah <laughs> nah itu kan terjadi kan mungkin ya nah kemudian summa wajadaha baru kemudian ditemukan ya kok datang lagi atau ditemukan di mana begitu tanggal sudah habis waktunya nah pada waktu itu maka disembeli aja ndak apa-apa li'annahu akhkharaha anil waqti li'udhr karena dia menunda penyembelihannya ini karena ada u uzur ya sama seperti orang yang sholat pak ketiduran kan dikodok tapi tidak sengaja ndak sholat lapor dikodok barangnya orang yang kalau orang kayak mengkodok itu kan ketika ada udur ya kayak puasa musafir kan udur safar dikodok bisa udur haid nifas dikodok bisa kan begitu udur apalagi udur mungkin sakit ya dikodok tapi kalau memang sengaja tidak berpuasa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man aftara yauman fi ramadhan min ghairi udrin barang siapa yang berbuka puasa pada siang Ramadan tanpa ada udzur ya fala yaqdihi anhu siyamu dahri wa insamahu maka nggak bisa mengkodoknya puasa satu tahun meskipun dia melakukannya ya karena dia sengaja gitu dosa besar ya cukup bertaubat gitu Ya, maka sama untuk sholat juga seperti itu, untuk uh, udhiyah juga seperti itu. Kemudian mana yang paling afdol? <clears throat> kita berudhiyah atau bersedekah dengan nilainya. Said bin Musayyib berkata, nggih, la'an udhi bisyatin kalau aku menyembeli kambing ya ahabbu ilayya lebih aku sukai min min an atasaddaqa bi mi'ati dirham daripada aku sedekah seratus dirham. Ya. Berarti maknanya apa? Maknanya lebih afdol kita melakukan korban daripada bersodako dengan nilainya. Ya kalau memang sama-sama ada rezeki ya sama, lebih bagus e, menyembeli iya, bersodako dengan nilainya juga iya. Tapi kalau sama-sama ada maka yang afdol itu adalah menyembeli bukan sodako dengan nilai uangnya Bapak Ibu. Kemudian Ibnu Qudama berkata wal udhiyatu afdal minas shadaqati biqimatiha. Udhiyah itu lebih utama daripada sedekah dengan nilainya. Kemudian eh, boleh tidak ngutang? Kita tidak mampu untuk korban, tapi wis tak ngutang dhisik lah, engko bayarin nyicil. Sekarang kan rata-rata kan begitu kan. Kalau haji kan sudah biasa. Umroh sudah mulai ya, umroh kredit itu, umroh nyicil. Tapi yang tidak enak ya, wis mari, wis undang-undang orang baru kemudian bayar. <laughs> Gak sewu, gak sewu lah tidak enak rasanya. Ibaratnya kalau kalau minum itu belum masuk ke dalam saya nangkene gitu. Kayak orang yang asam lambungnya kumat kan. Jadi makan itu rasanya nangkene gak mau melbu gitu. Enggak, ya meskipun sah Bapak Ibu. E, Ibnu Taimiyah ditanya ya tentang orang yang korban dengan hutang. Beliau mengatakan ingka nala wafa. Kalau dia memang kalau dia memang mampu melunasi fastadana ma yudhi bihi fahasan. Kemudian berminjem ya untuk digunakan udhiyah maka tidak apa-apa tapi ini tidak wajib dilakukan gitu loh nggak wajib di dilakukan beda antara orang yang maksa-maksa seperti ini dengan yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dapat riz rizki kadang-kadang orang itu bapak ibu karena saking yakinnya kepada Allah pasti dikasih kan ada kan nenek-nenek tua pemulung akhirnya berkorban kan sementara orang yang kaya gembira tuku rokok Gak iso gak ono. Mending ge apa ngerokok tebane gitu korban kan gitu. Nggih. Kemudian pembagiannya Bapak Ibu, samun suruh tak kok sudah ditutup ibu-ibu itu. Nggih, pembagiannya sepertiga sepertiga. Jadi sepertiga dimakan sendiri, afdolnya ya sepertiga dihadiahkan, sepertiga di sodakohkan. Tapi kalau misalkan semuanya disodakohkan monggo, semuanya dimakan sekeluarga sendiri juga monggo, ndak apa-apa, uang itu setahun pisan ya. Kemudian semuanya dihadiahkan juga tidak menjadi masalah. Yang tidak boleh dimakan sama sekali itu kalau nazar, Pak. Tahu nazar ya? Misalkan jenengan bernazar, nih aku nanti bisa nikah lagi, aku tak nyembeli sapi gitu. Itu jenengan nggak boleh makan belas itu diberikan semua. Nggih, nazar. Ya insya Allah begitu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Ah ini bagaimana kalau lupa baca Bismillah ini? Itu halal apa haram? Lupa. Kalau madhab syafi'i Lau nasiyat tasmiyata fiddabiha Kalau lupa baca bismillah sebelum menyembeli Ya Akala ya tetap boleh memakan li'annal muslim yadbahu ala ismillahi azza wa jalla wa inna okay? karena seorang muslim itu kalau menyembelih pasti untuk Allah taala meskipun dia lupa baca bis bismillah tapi tetap ya ini ya jangan sampai dilupakan Bapak Ibu okay? baca bismillah ini karena syaratnya setan itu kan nyembelikan tanpa baca bismillah okay. monggo kalau ada pertanyaan silakan. Monggo Ustaz nggih. terakhir eh pertama ya. Nggih. Kan, kalau kan kan iya. Idul Fitri kan cuma eh, pada hari itu sementara Idul Adha sampai empat hari. Nggih. Iya. Nggih, iya, terima kasih Ustaz. Nggih. Jadi beliau minta dijelaskan juga keutamaan 10 pertama Hijjah sama takbirannya. E, tentang keutamaan 10 pertama Hijjah, itu kan Allah berfirman dalam surat Al-Fajr itu kan yang tadi dibaca saat Ibrahim itu wal fajri walayalin asyar dan malam-malam sepuluh. itu tafsirannya ada yang mengatakan sepuluh terakhir Ramadan ada yang mengatakan malam-malam 10 pertama bulan Dhul Hijjah Nah untuk hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mamin ayamin tidak ada hari-hari al amalu solihu fihinna yang amal soleh pada hari-hari itu ahabu ilallah menjadi paling dicintai Allah Ta'ala min hadhil ayamil ashar dari sepuluh pertama ini maksudnya sepuluh pertama bulan Dhul Hijjah jadi hadisnya jelas tidak ada amal yang paling dicintai Allah Ta'ala daripada beramal pada 10 pertama bulan Dhul Hijjah Nabi bertanya hatal jihad visabilillah apakah meskipun dibandingkan jihad visabilillah kata Nabi saw. Alaihi Wasallam meskipun jihad fi sabilillah illa rojulun khoroja binafsihi wa mali kecuali orang yang keluar dengan harta dan jiwanya falam yarji min huma bisyai kemudian tidak kembali sedikit pun jadi dia pergi jihad membawa harta dan membawa jiwanya terus tidak balik belas. Nah, kalau seperti itu maka ini yang nggak ada bandingannya Bapak Ibu. Nah, hadisnya jelas sekali. Ya, berarti menunjukkan semua amal soleh itu adalah sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah tilawatul Quran, apakah sodako itu uh, yang paling afdol itu uh, semua amal soleh itu menjadi paling dicintai Allah Subhanahu wa, taala. Jadi kalau panjenengan mau sholat ya perbanyak sholatnya kayak Ramadan begitu. Ya sholat duhanya banyak, sholat tahiyatul masjidnya dua rakaat wudhu, sholat rawatibnya, gitu. <clears throat> kalau mau sholat tiap hari monggo puasa juga seperti itu. Jadi kalau puasa itu ya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 9 kalau tanggal 10 kan tidak boleh karena idul adha kecuali jenengan haji pak haji kemudian panjenengan itu nggak ada untuk hadiu haji tamatuk rata-rata orang Indonesia kan haji kan tamatuk kan tamatuk apa tak mantuk wis jadi haji itu ada tamatuk ada kiron ada ifrod Ya, cuma yang paling afdol buat yang jauh-jauh kayak kita dari Indonesia apalagi belum tentu hajinya berkali-kali, paling setahun sekali itu juga yang pertama dan terakhir kan. Itu yang paling afdol adalah haji tamat tamatuk dan untuk haji tamatuk ini itu wajib menyembeli hadiu. Hadiu itu ya yang disembeli pada tanggal 10, Pak. Pada tanggal 10 Dzulhijjah Nah, ada yang tidak mampu ya karena uzur lah. Nah, kalau seperti itu maka dia ganti berpuasa tiga hari di sana. Nah itu meskipun hari tasrik, meskipun arafah, puasa tidak apa-apa gitu. Kemudian tujuh hari ketika pulang ke Indonesia gitu. <clears throat> Nggih. Uh, jadi kalau panjenengan mau berpuasa monggo. Nah rata-rata yang dikenal kita kan cuma puasa tarwiyah sama puasa arok arafah kalau puasa arafah ada hadisnya kalau puasa tarwiyah maksud tarwiyah secara khusus tidak ada tapi include ke puasa mulai tanggal 1 sampai 9 makanya kalau panjenengan pingin mulai tahun ini baru tahu syariat ini sekarang misalnya ini mumpung ini kita mau masuk silakan berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 perbanyak tilawatul Quran, perbanyak sodako, perbanyak mungkin ngasih e, buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa kan. Jadi bukan cuma Syawal sama Ramadan aja gitu. Bahkan di Masjid Nabawi itu tiap hari itu ada buka puasa. Ditanya buat siapa? Wong ini bukan sawalan. Ini khusus untuk yang alladzi yasumu yaum wa yuftir yaum. Jadi untuk orang puasa Daud, Kan ada orang-orang itu Pak, kita tidak tahu tapi ada itu. Mereka itu Masya Allah sehari puasa, sehari begitu disiapkan di Masjid Nabawi. Ada tempatnya di sana. jadi monggo ini untuk e, semua amal soleh menjadi yang paling dicintai Allah Ta'ala pada 10 pertama bulan Zulhijjah. Ibnu Taimiyah ditanya mana yang afdol antara 10 terakhir Ramadan dengan 10 pertama bulan Zulhijjah. Beliau menjawab sama-sama af afdol. Cuma dilihat kalau untuk malam-malam lebih afdol ya sepuluh terakhir Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Tapi kalau untuk siang-siangnya lebih afdolan ya mana yang sepuluh pertama bulan Dzulhijjah ini. Untuk takbirannya, takbirannya itu ada yang mengatakan dimulai. Jadi takbiran itu Bapak Ibu dimulai sejak tanggal 1 Nah, dia mengatakan dimulai sejak pagi hari Arafah. Ya, ini terus memanjang sampai kapan? Sampai tadi itu hari tasyrik setelah asar. Jadi takbiran di sini ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Muqayyad itu yang berkaitan dengan sholat lima waktu. Nah, kalau ini ini dimulai sejak Idul Adha. Ya sejak Idul Adha. Jadi misalkan kita hari ini sudah sholat Idul Adha, berarti nanti mulai zuhur itu setiap habis sholat lima waktu itu takbiran terus sampai ba'da asar pada hari tasrik yang ketiga. Nah itu untuk apa? Untuk takbir yang muqayyad. Adapun takbir yang mutlak ini takbiran di jalan-jalan, di pasar-pasar itu mulai tanggal 1. Malam-malam tanggal 1 dan takbir itu kan zikir. Masuk amal mboten? Masuk amal, Pak. Termasuk kalau bertalbiyah itu dibanyak-banyakkan. Labbaik Allahumma labbaik gitu. Cuma orang sakit gengsi paling kalau di jalan-jalan padahal sing nyanyi-nyanyi ya nyetel karaoke kan nggak sungkan ya malah sing bener kok sung sungkan ini kebalik insya Allah begitu Ustadz Wallah Ta'ala alam Enggak yang lain enggak Pak Nggih. Nggih. Kan Sudah? Bayar dam. Bayar dam. Nggih terus terus. Itu kita ada kewajiban lagi untuk korban lagi. Enggak ada. Enggak ada kewajiban. Tapi kalau jenengan mau berkorban, tambah amal soleh kan enggak dilarang kan gitu misalnya nangkono apa bayar dam di sini juga sebetulnya dam itu kan darah jadi jamaah haji itu menyebut semua sembelian itu untuk korban, semua sembelian itu dengan dam. Padahal dam itu sebetulnya bagi yang melakukan kesalahan terus bayar. Mungkin kok lupa misalkan tadi itu melewati misalkan pakai ihram itu baru berikhram setelah melewati mikot misalnya nah, itu diganti dengan nyembeli. Nah kalau seperti itu, itu di samping dam itu nyembeli itu juga wajib bayar hadiu. Jadi hadiu ini kewajiban ya di luar kesalahan-kesalahan. Nah tapi kalau jenengan tidak melakukan kesalahan ya, tidak melakukan kesalahan nyembeli di sana ya itu sudah cukup sudah cukup. Tapi kalau misalkan aku juga pengen anak ah, tanah air untuk anak-anakku, gak korban ini sak nolak gak mangan daging dewi tak korban besarnya ndak apa-apa. Kan tambah lebih bagus begitu. Cuma begini Bapak Ibu. Panjenengan kalau haji nggih, kalau haji dan mudah-mudahan semua segera haji tahun depan. Nggih. Kan aja karena haji-haji plus itu rong atau seketan, murah memang, sampai harga pajero kan. Dalam Iya, itu bahannya nunggu lo kapan jenengan. Wah, ya ini seurip. Bismillah insya Allah bisa lah orang atas saya ketolong atas gitu kan gitu. Iya. Jadi kalau panjenengan korban itu wis dititipkan aja ke bang rojihi kan biasanya kan ada kayak tempat apa tempat sementara itu di situ jadi kan beli di situ itu untuk melayani dam melayani hadiu tulisannya fidyah kalau yang dam itu yang kesalahan mungkin pernah misalnya melakukan apa gitu kan kok lupa pas ihrom kok topian misalnya lo nah tapi kalau nggak sengaja nggak ngerti insya Allah nggak apa-apa ya gitu jadi kayak potong kuku potong rambut kan nggak boleh bapak ibu misalnya jenengan ya lupa pas haji kan lupa nggak dicukur ketiaknya gatel misalnya kan kok kok enak sih akhirnya dicukur padahal lagi eh ikhram itu tidak boleh. Itu bayar fidyah tadi atau bahasanya dam. Nah, kalau jenengan membeli itu mending dititipkan di bank rojihi aja. Meskipun jenengan belinya tanggal 1, tanggal 2, pasti disembeli tanggal 10, 11, 12, 3, 13 dan kambing, sapi maupun ontanya pasti bagus, berkualitas, Penyembelihannya juga pasti bagus karena saya tahu sendiri itu kalau bank rojihi. Kalau jenengan menyembeli sendiri ya alasannya lebih murah itu biasanya disembeli sebelum tanggal 10 ya alasannya lebih murah satu yang kedua apa itu tidak sah bapak ibu kan jenengan sekarang sholat zuhur sambut oh, belum waktunya gitu loh meskipun ada pendapat yang mengatakan boleh ya apalagi buat dodolan kan nah itu itu, tidak sah yang kedua yang kedua biasanya nggak amanah mereka gitu loh memang lebih murah kambingnya. Jadi saya tahu sendiri ya, tahu sendiri itu mereka itu memberikan fotonya tok tapi fiktif gitu loh nyatanya tidak ada dan andai kan jenengan nyembeli sendiri bapak ibu kok bertambah bagi-bagi dagingnya nanti saya dulu itu <clears throat> ketika sampai tanggal 13 nafar sani ya di Mina itu pernah alhamdulillah sepi semua sudah pada pulang jadi saya, sangat nunggu teman, sangat nunggu orang Saudi kan masih ada tugas-tugas gitu kan, sehingga pulangnya telat. Baru pulang itu setelah asar. Itu ya Allah yang namanya daging, yang namanya jeroan, yang namanya hatinya unta itu loh keleleran Bapak Ibu banyak. Saya itu kalau bawa koper tak pilih pilihin, agak bawa koper cuma bawa baju ihram tok gitu kan Mau gimana ini gak enak kan? kan siriwing-siriwing belum pakai baju biasa juga. Itu keleleran itu. Apa ndak iman gitu loh. Ya jenengan mungkin nyembeli sendiri pengennya. Niatnya di sana tuh mau niat ibadah aja, pun niat nyate kan gitu kan. Nah, masih nyate loh, kok bertanggi liri, kok bertasampean golek arangnya segala macam. Akhirnya buat-buat begitu iman gitu. Beda kalau kita titip langsung ke Bang Rojihi, langsung wes kita nggak usah ngurusi itu, tinggal zikir we, tinggal ibadah aja. Nanti ada yang ngurusi sendiri sendiri meskipun harganya lebih mahal. Kalau pada waktu saya dulu nggak tahu sekarang harganya berapa. Kambing bagus itu harganya 375 rial. Sementara jamaah haji yang kasihan mereka kadang-kadang dibujuk mbak mutawifnya, wis ayo mbak aku mbak satu serial tiba-tiba disembeli sebelum tanggal 10 atau mungkin dibuji nggak disembeli cuma foto tok gitu loh Bapak Ibu itu kejadian makanya ketika ketahuan lo gimana salah korban lagi ya korban yang sampai belum korban belum haji maksudnya kan tidak sah Bapak Ibu nah mikir-mikir mungkin doa pas-pasan paling akhirnya mikirnya itu apa uh, ya akhirnya beli beli itu sudah habis hari tasrik Nah di bank Rojiki sudah tidak ada yang tertulis hadiyu itu nggak ada, tinggal fidyah tinggal vidya ya wes karena kartunya ini loh kartunya pokoknya kita bayarkan tapi tulisannya vid vidya karena sudah habis waktunya jadi ini bapak ibu makanya kalau panjenengan mau haji belajar yang benar biar nggak ketipu biar tidak salah termasuk ketika melompat jumroh jumroh yang tanggal 11, 12, 13 ya bukan Jumroh akobah tanggal 10 itu kan sesuai hadisnya itu kan setelah zawal setelah matahari tergelincir nah ini ndak jamaah Indonesia itu mari subuh ke petang Allahu Akbar bawa gendera kok mau perang gitu ngelempar jumroh ke subuh remeng-remeng itu kan kalau nggak ada uzur ndak sah bapak ibu gitu jadi ada uzur itu boleh sebelum itu bagi yang punya uzur, yang sepuh, yang bawa anak, bawa wanita, kemudian itu tuh boleh. Tapi kalau nggak ada uzur ndak Nah ini mereka ndak Jadi habis bisa tuh kadang ngelus dodo. Ngono haji ini carane ketika mulai gak nolen gak diceluk pak haji gitu loh haji opo gitu kan makanya biar kita itu lego enak ya nggak menyesal wis tewas jauh-jauh nyelengi habis kok ini tidak karu-karuan gitu loh. Insya Allah begitu Bapak Ibu Allah taala a'lam. Sabun gih? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah taala. Jika ada yang salah dari saya sendiri saya beristighfar kepada Allah taala dan mohon dimaafkan. Barokallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat>